Dibaca qaulillah, dibaca qaulullah bil jar wal rafa'. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون Firman Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Ini ayat pertama yang dibawakan oleh beliau rahimahullah taala dalam kitab tauhid dan syahidnya yang diambil pembahasannya ialah kalimat liya'budun. Nanti ada penjelasan dari sebagian mufassirin bahwasanya liya'budun yakni liwahidun supaya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini khanabitin Allah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terlebih dahulu al-jin Baru setelah itu disebutkan al-ins manusia. Apa sebabnya ini ya khanasah? Apa menunjukkan jin itu lebih mulia daripada bangsa manusia? Dikarenakan jin diciptakan terlebih dahulu daripada manusia. Nah, soal. Di sini khanafitina azakumullah. Didahulukannya penyebutan jin sebelum manusia. Min haif ibtidaul khalq dari sisi permulaan penciptaannya yakni jin itu lebih diciptakan lebih dahulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bangsa manusia. Bagi dalil ya sahih. Apa dalilnya yang menunjukkan bahwasannya jin itu lebih didahulukan penciptaannya daripada manusia? Dalilnya, dalilnya ya supaya jangan terkesan rekayasa atau mengada-ada. Hendaknya apa nih imam. Nah, kenapa? Hubungannya apa? Hubungannya apa? Yang diinginkan sekarang ialah dalil yang menunjukkan jin itu, bangsa jin itu lebih dulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bangsa manusia. Dalilnya apa? Hendaknya apa Ibrahim. Ah, ajundi. Wajata syai'an. Ah, tanyari. Ah, kalau ada, عندك apa? ya apa? عندك Muhammad. Ada apa dengan ayat ini? Ini pembahasannya suci kepada Nabi Allah Ada hubungan apa? Disebutkan dalam ayat yang kamu bacakan tadi, Para malaikat. Yang tepat sekali bukan para malaikat ya, akhi. jin, jin. Jin. Mereka answer. Apa dalilnya? Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaihissalatu wassalam. Saat itu yang namanya iblis sudah ada. Begitu. Sedangkan iblis dari bangsa jin. Halal. Ini membutuhkan dalil yang kedua. Apa dalilnya yang menunjukkan bahwasanya iblis itu dari bangsa jin? Double dalilnya. Nah, dalilnya apa? Baca dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan perintah sujud kepada Nabi Allah Adam, di para malaikat. Pasti begitu. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Illa iblis. Lam yakun minas sajidin. Sujudlah semua para malaikat. Kecuali iblis, dia nggak mau sujud. Semua para malaikat. Sekarang dalilnya mana yang menunjukkan bahwasanya iblis itu dari bangsa jin? Ha, foto dalil yang berikutnya. ya karena apa Musa. Abu Hanifah. Indaki Abdul Aziz. Abdul Aziz Al-Thani. Ah, Abdul Aziz. Indaki apa? Ada hubungan apa? Yang dibahas sekarang iblisnya. Hmm. Ada Allah, Wa khalaqnal janna min apa? Min marij min Hubungannya apa? Itu penyebutan tentang masalah dari mana diciptakannya jin. Kami menciptakan jin dari api yang menyala-nyala. Terus kenapa? Yang dibahas sekarang bukan itunya ya kawan. Dalil yang menunjukkan jin itu lebih dulu diciptakan daripada bangsa manusia. Ngono lho bahasane iki. Innaka ya akhana Abu Amr. ya akhana Al-Hasan. Yang mana? Yang mana? Oh, benar cinta yang mana? Sepertinya saya belum mendengar kayak gitu itu. kata-kata, "Wa minal jin." Kau nak begitu. Ah. Membawakan ayat dari sisi makna ya. Harus bil lafaz. Enggak ada riwayatil makna untuk Al-Qur'an. Ada fadil. Apa ya, itu? Ini kan bawa beda. Apa dalilnya yang menunjukkan jin itu lebih didahulukan penciptaannya daripada manusia? Atau salah itu? Ya betul manusia dulu baru kemudian jin. Nah. Eh. Sebagaimana yang dikatakan sama Al-Ansari tadi. Ketika Allah menciptakan Nabi Allah Adam, sebelumnya sudah ada iblis. Agak Dan iblis dari kalangan jin. Tak, dalilnya apa? yang menunjukkan iblis dari kalangan jin. Hah? Sebelumnya bagaimana? Hah? Dari kalimat illa iblisa kana al jin. Kana al jin fa fasaqa an amri rabbih. Laba. Dalam surat Al-Kahfi. Allah ya. Temu jin. Setengah mati nyarinya. Nah, ketika penyebutan perintah sujud kepada Nabiullah Adam, semua para mereka sujud. Allah mengatakan illa iblis. Kecuali iblis. Karena minal jin. Iblis ini dari bangsa jin. Fafasaqa an amri Kemudian dia fasik. Tidak mau melaksanakan perintah Rabbnya. Wa asrah min hadha ya khana fitina azakumullah. Qawluhu ta'ala. Wal janna. Wal janna khalaqnahu qablu. Min naris samum. Ya kan? Saleh itu. Dan jin telah kami ciptakan sebelumnya dari api yang menyala-nyala. Kalimat qablu wadih menunjukkan bahwa jin lebih dulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bangsa manusia. Sehingga dalam ayat ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kenapa disebutkan jin terlebih dahulu? daripada umat manusia ialah dikarenakan jin itu lebih dulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bangsa manusia. Adapun mana yang lebih utama? Al-jawab apa ya? Hah? Manusia lebih utama. Dalilnya apa? Hah? Hah? Disuruh nyimpan Nabi Allah Ibrahim? Enggak, enggak, boleh ya nyimpan Nabi Allah Ibrahim. Hah? Kepada siapa? Kapan itu sejarahnya? Jin disuruh sujud kepada Nabiullah Ibrahim. Yang mana kan? Allah mustahil. Yang benar. Manusia juga banyak kufur. Gak cuma jin saja. Nah, kurang di akhi. Ini kapan azab? Mana lebih afdal? Jin apa manusia? Manusia. Alasannya apa? Satu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis bahkan jin sujud kepada Nabiullah Adam bangsa manusia. Ada wahid. Yang lain. Masya Allah alaih. Acap tawahida. Wabakiya akhar. Anda ya imam? Hah? Iya, maksudnya uh, ah, Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam sebagai bangsa manusia memiliki memiliki badan dasar yang jin begitu. Hah? Rata. Ada lagi yang lainnya. Indah Hasan Abdullah. Jangan cuma tersenyum. Iya. Ini Indah Hasan Hanif. Terus? Terus? Macinda. Labas. Hadis hanya. Di antara argumentasi yang menunjukkan bahwasannya manusia itu lebih utama daripada jin ialah bahwasannya para nabi dan para rasul itu dari bangsa manusia. Sedangkan jin tidak ada pada mereka seorang rasul pun. Yang ada pada mereka ialah an nudur para pemberi peringatan. Dan ini menurut pendapat jumhur ulama, kebanyakan para ulama. Paham ya? Dan yang lebih sorih lagi daripada itu ialah bahwasanya pada bangsa manusia ada Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wa alihi wasallam. Khalas, intahaina. Jangankan bangsa jin, bangsa malaikat sekalipun. Tamam? Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam lebih afdal daripada mereka Jibril sekalipun. Dengan dengan dalil kisah Mi'raj yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di mana beliau sampai kepada sebuah tempat tertinggi yang tidak bisa dicapai oleh siapapun selain beliau. Bahkan Jibril sendiri alaihissalam tidak bisa mengikuti beliau sampai ke sana. Sehingga dari sini diambil hukum oleh para ulama bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih afdal daripada mereka Jibril. Hadahu. Mafhum? Baiklah. Lagi akan Hasan. Mana yang lebih utama? Bangsa manusia atau bangsa malaikat? Yang dibahas di sini bukan bangsa manusia secara umum, tetapi salihul bashar. Orang-orang saleh dari bangsa manusia. Mana yang lebih afdal? Orang-orang saleh dari bangsa manusia ataukah para malaikat? Ya, hati-hati. Malaikat itu nggak pernah dosa loh. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون آه عندك أخانا مجيب ما نسيه إطلاقا secara mutlak iya yang kita bahas sekarang ialah salihul bashar mereka lebih utama secara mutlak daripada para malaikat Kif, dalam keadaan sadahul bashar itu walau mereka salihin, tidak terlepas dari yang namanya dosa. Walaupun dosa kecil. Agak ya, apa? Manusia. Innakum tukhti'una bil-laili nahar wa ana afiru dhunuba jami'an fastaghfiruni afir lakum. Wow, Hadis yang tegas menunjukkan bangsa manusia walaupun mereka orang yang saleh sekalipun mesti jatuh dalam kesalahan. Sementara para malaikat maka Allah mengatakan, La Allah ma'amarahum. Hah? Yang namanya sadahul bashar, walaupun dia orang yang saleh, mesti ada istirahatnya. Terkadang memiliki futur, rasa futur, rasa malas dalam beribadah. Para malaikat. Hah? turun Allah, la yafturun, kata Allah. Terus berzikir kepada Allah kepada futur. Nah, ya apa? Hah? Manusia, aku manusia apa? Naam, labas. Ini asalnya pertama katanya Mujib. Kalau malaikat nah memiliki hawa nafsu, mempunyai syahwat, yang mengibadah terus. Kalau manusia orang uh, orang yang soleh yang kita bahas sekarang, manusia mereka punya syahwat, punya hawa nafsu, diganggu, syubuhat, syahwat. Kalau mereka mampu mengekang hawa nafsunya, syahwatnya, syubhatnya, maka dia menjadi lebih tinggi tingkatannya. Tamam? ala qadil masyaqqah. Al ajr ala qadil masyaqqah. Pahala itu tergantung apa tergantung kadar beratnya dia. Paham ya? Dengan ujian tadi, dengan cobaan tadi membuat dia semakin tinggi tingkatannya. Dinaikkan tingkatannya oleh Allah dengan ujian tadi. Nah terus dia kalau begitu. Yang, yang tadi saya sebutkan keutamanya para malaikat, oh ini keutamanya manusia. Hah? Paham saya maksud? Artinya bolehlah kamu menyebutkan satu poin ada pada manusia. Tapi banyak koin ada pada para malaikat yang tidak ada pada manusia juga. Nah ya. Hmm. Sudah pernah dengar kayak gini gak sih? Hah? Baru kali ini kamu dengar masalah seperti itu. Baru kali masalah kayak gini. Mana lebih utama? Apa namanya orang-orang soleh dari bangsa manusia atau ke malaikat? Baru kali Saya keluar follow yang kamu tahu. Nah, kata, Masya Allah. Kayaknya. Hah? Di antaranya ya dengan adanya para anbiya wal mursalin kepada mereka. Dengan adanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kala. Naam ya ikhwan. Tentang masalah ini karena Allah memang jumhur ahli sunnah bahkan qaul ahli sunnati wal jamaah ialah bahwasanya salihul bashar orang-orang saleh dari bangsa manusia itu lebih afdal daripada para malaikat. Namun di sini karena fitina azakumullah ada Tariqatul Jama' upaya untuk mengkompromikan dua argumentasi yang disebutkan oleh eh, para ulama. Tariqatul Jama'nya ialah bahwasanya al-malaikah afdal min hayful ibtida wa salihul bashar afdal min hayful intiha. Paham kan? Hah? Para malaikat itu lebih utama dari si permulaan penciptaannya. Bagus. Sementara salihul bashar, orang-orang salihin dari kalangan umat manusia lebih awal dari sisi akhir perjuangan mereka. Nah, ini harus lihat e, eh, nukilan Al-Imam Ibn, Abi, Ibn Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala dalam syarah al fidah Al-Tahawiyah. Naam. Sehingga saya menukil dari Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Labas. Syarah Filjar. Apa sini filjar sih maksudnya? Kalimat waqauli Itu filjar. Dibaca jer. Atofun ala tauhid. Atof pada kalimat at-tauhid. Sebutkan kitabut tauhidi. Ya kan? Di kan kita kan kitabut tauhidi. At-tauhidi jadi apa itu? Jadi apa? mudafun ilaih. Laba dia majrur dengan kasrah. Sebab dia isim mufrad. Kemudian wa qaulillahi ta'ala. Apaknya kepada kalimat at-tauhidi. atau tauhid itu majrur. Maka wa qauli dia juga majrur atau kepada kalimat at-tauhid. Paham ya? Wa yajuzu raf'u dan boleh pula dibaca rafa' wa qaulu wa qaulullahi ta'ala maksud dengan dhammah Alal ibtida. Apa maknanya ini? Alal ibtida. Ini akan apa? Hah? Sebagai mubtada. Agar. Nah, gitu. Paham ya? Alal ibtida yakni sebagai mubtada. Wal waw lil istinaf. Dan wawunya fungsinya untuk istinaf, bukan waw Sehingga kalimat wa qawlullahi ta'ala iyalah kada wa kada wa ma khalaqtul sinai ila مقول القول ففي خبر قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العبادة هي طاعة الله امتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل إبادة itu kata beliau ialah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara imtithal melaksanakan menunaikan apa yang Allah perintahkan melalui lesan-lesan para rasulnya. Al-sinah itu lesan. Ini khonafidina azakumullah. Makna ibadah yang disebutkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ta'atullah. Ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan melaksanakan perintahnya. Menegakkan larangannya. Yang Allah sampaikan melalui lesan para rasulnya sallallahu alaihi wa sallam. Dari tafsir ini khonafidina azakumullah. Ini definisi ibadah apa namanya e, e, definisi ibadah kalau ibadah itu dimaknakan dengan at-ta'abbud. Paham? Saya tidak paham. Saya jelaskan dari awal. Al-ibadah, makna ibadah, itu mengandung dua makna. Makna yang pertama ialah at-ta'abbud. At-ta'abbud. Lillah. Apa artinya? penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah itu mengandung makna al-muta'abbadu bihi. Al-muta'abbadu bihi. Apa artinya? Sesuatu yang dengan itu kita berta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni amalan. Jenis-jenis amalan di mana kita bisa berta'abbud, beribadah kepada Allah dengan amal tersebut. Itu muta'abbad bihi. Paham ya? Ibadah dengan makna yang pertama, at taabud Iyalah perbuatan kita ya, Perbuatan kita. Namun kita berbuat melaksanakan ibadah salat, Kita berpuasa. Kita berhaji. Kita berzikir, beristighfar, membaca Al-Quran, berdakwah, ila akhirih. Fi'luna hada, perbuatan kita ini itu namanya ta'abbud. Namanya ibadah dengan makna ta'abbud. Panjangnya yang disebutkan oleh beliau di sini. Al-ibadah ia ta'atullah ta'ala. Ibadah dengan makna ta'abbud ialah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan para rasulnya. Paham ini? Ini namanya ibadah dengan dengan makna apa ya, Pak? ada taabbud perbuatan kita. Paham ini? Adapun ibadah dengan makna al-muta'abbadu fihi yang kita beribadah dengan itu yakni jenis-jenis amalan. Jenis-jenis amalan. Misalkan salat. Amalan salat itu namanya ibadah dengan makna al-muta'abbad Kita melaksanakan sholat perbuatan kita melaksanakan sholat juga dimaknakan dengan ibadah. Dengan makna at-ta'abbud. Sudah pahamin? Paham kayu? Hah? Paham Nah kan, bingung dia. Zakat. Kalimat zakat. Ibadah atau bukan? Ibadah. Mengandung makna apa ibadah itu? Mengandung makna ta'abbud atau mengandung makna al-muta'abbadu bih? Al-muta'abbadu bihi Muta'abbad bih itu maf'ul ikhwan. Ya Al muta'abbadu bihi amalan yang apa namanya kita ibadah dengannya. Terus zakat ini bisa mengandung makna ta'abbud bagaimana? Ah. Anda kira apa, Bos? Ayo. Kita menyerahkan sedekah. Nih, infak pembangunan masjid. Perbuatan kita namanya apa ya, Itu namanya ibadah. Ibadah dengan mana apa? Dengan mana? ta'abbud. Kita sedang melaksanakan ibadah. Melaksanakan ketaatan kepada Allah. Perbuatan kita itu namanya ta'abbud. Paham ya? Zakatnya, amalan zakatnya juga dikatakan sebagai ibadah. Dengan makna al-muta'abbadu bihi. Paham ini? Nah, untuk ibadah dengan makna al-muta'abbadu bihi definisinya disebutkan setelah itu oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wakola iba. <clears throat> Dan beliau juga mengatakan, ini definisi ibadah dengan makna apa ini? Dengan makna, dengan makna al mutaabbadu bihi amalan-amalan yang masuk kategori ibadah. Itu apa? Beliau mengatakan al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardhah Min al aqwal wal a'mal al-zahirah wal batinah. Ibadah itu ialah sebuah nama yang mencakup isim jenis. Yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridhoi. Baik dalam bentuk akwal, ucapan atau dalam bentuk amalan. Baik secara zahir ataupun secara batin. Baik, sekarang ucapan zahir seperti apa ya, Pak? apa? Syahadatain. Berzikir, baca Al-Qur'an, istighfar, dakwah. Ada kaul secara zahir. Ada ya, kawan? Kemudian amalan zahir seperti salat, haji, amalan zahir. Amalan batin seperti tawakal, al khawf ar-raja, takut, mengharap kepada Allah. sama, Itu amal-amal yang batin. Itu semuanya khana Allah masuk dalam makna ibadah. Sehingga dari makna ini khana bidina ibadah itu luas pengertiannya. Jangan cuma difahami ibadah itu cuma arkanul Islam syahadatain, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, jangan dibayangkan yang namanya ibadah itu cuman hal-hal yang seperti itu saja. Tidak. Tetapi yang namanya ibadah ialah ciri-cirinya dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Dan untuk mengetahui amalan itu dicintai atau diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dengan beberapa cara. Yang pertama, amalan tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makmur fi Itu amalan diperintahkan oleh Allah. Menunjukkan apa ya, Pak? Allah mencintainya. Nah, mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang Allah benci. Tidak. Yang pertama caranya. Cara mengetahui amalan tersebut Allah cintai. Yang pertama, amalan tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang kedua, ancaman meninggalkan amal tadi. Paham ya? Ada ancaman-ancaman, hukuman-hukuman kalau meninggalkan perbuatan tersebut. Para siapa yang tidak begini, maka dia begini-begini. Disebutkan semua hukumannya. Menunjukkan bahwasanya amal tersebut amal ibadah. Paham ya? Sebab kalau kamu tinggalkan dilarang, diancam, dihukum oleh Allah. Yang ketiga, ialah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan-keutamaannya. Para siapa yang beramal demikian, maka keutamanya begini begini begini, pahalanya begini begini begini begini. Ini semuanya karena menunjukkan bahwasanya amal tersebut dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> ini diantaranya. Definisi ini karena min ahsanit ta'rif Definisi yang terbaik ketika mendefinisikan al-ibadah dengan makna al-muta'abbadu fihi. Naam. Dan ini disebutkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah dalam risalah al-ubudiyah yang risalah ini termasuk dalam kumpulan Majmu'ul Fatawa Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Sehingga kalau kamu tidak punya kitab al-ubudiyah, kita langsung lihat dalam Majmu'ul Fatawa. Ada sebaliknya, kalau kamu nggak punya Majmu' fatwa kamu bisa lihat dalam kitab Al-Ubudiyah karya Bendemi ya rahimahullah taala. Paham ya? Ini definisi ibadah. Kemudian dari sini khanafatin azakumullah dirinci lagi oleh para ulama ada ibadah kauliyah, ada ibadah amaliyah, ada ibadah lafziyah, ada ibadah badaniyah, ada ibadah qalbiyah. Itu semuanya uraian, rincian, penjelasan yang melebar dari definisi yang disebutkan oleh Ibn Taymiyyah rahimahullah taala. Sehingga kamu jangan bingung, ada yang membagi ibadah kauliyah, lafziyah, ada ibadah badaniyah, fi'liyah, ada ibadah qalbiyah. Apalagi ini? Jangan bingung, itu semuanya masuk dalam definisi ini. Paham ya? Definisi yang disebutkan Al Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Masya Allah. Al Ibnu Qayyim rahimahullah. Al Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan, "Wa madaruha ala khamsa asyrata qa'idah." Poros ibadah itu, madar, poros ibadah itu pada 15 kaidah. Poros ibadah itu pada 15 kaidah. Man kammalaha kammala maratibal ubudiyah. Barang siapa yang menyempurnakan 15 kaidah tadi, maka berarti dia telah menyempurnakan tingkatan-tingkatan ubudiyah. Dari sini menunjukkan kepada kita ya khanafatina azakumullah bahwasanya orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu mutafawitun bertingkat-tingkat nilai ibadahnya, tabaqat. Ada seseorang yang telah menyempurnakan tingkatan ubudiyah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang hampir mencapai ke arah sana, ada orang yang baru mendapatkan separuhnya, ada orang yang baru mendapatkan sedikit daripadanya, ada pula orang yang baru memulai. Dan ada pula orang yang sama sekali tidak mempedulikan yang namanya ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabah. Ini khonafidin azakumullah satu diantara sekian banyak argumentasi untuk mematahkan prinsip murjiah yang mengatakan semuanya sama keimanan. Wa bayanu dzalik. menjelaskannya kok bisa dikatakan 15 kaidah annal ibadata munqasimatun al qalbi wal lisani wal jawarih. Ibadah itu terbagi atas al qalb ibadah hati. Wal lisan, ibadah lisan. Wal jawarih, ibadah anggota badan. Wal ahkam, allati lil ubudiyah khamsah. Sementara hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan penghambaan masalah ibadah ada lima. Apa aja? Wajib, mustahab, haram, makruh, mubah. Paham ya? Wajib, mustahab, haram, makruh, mubah. wahana, likulli wahidin minal qalbi wal lisani wal jawarih. Dan lima-limanya ini wajib, mustahab, haram, makruh, mubah. Ini untuk masing-masing ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan. Paham ya? Lima dikalikan tiga sama dengan lima belas. Urayanya ialah ibadah hati, itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Ibadah lesan ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Ibadah anggota badan juga demikian. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Tinggal contohnya masing-masing. Nah, kalau cuma ngerti kaidahnya tok ya rugi, pakai contoh. Tak bukakan ilmunya. Hai, Tapi ya ikhwan uraian Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ya ikhwan disebutkan dalam kitab beliau Madarjus Salikin dalam bab Qawaidul Ubudiyah Anda bisa lihat karena di Maktafah kita punya kitabnya dalam kitab Madarjus Salikin di juz yang pertama Anda melihat pembahasan tentang masalah ubudiyah beliau rinci masalah ini labas saya ringkaskan aja sekarang ibadah hati yang wajib seperti ikhlas at-tawakkul ala Allah al-inabah ilaih keikhlasan tawakal kepada Allah rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala ada wajib ini kamu terus ya rugi loh kamu nggak nulis belum tentu kamu punya kesempatan untuk merujuk di buku uh, beliau rahimahullah turutin aja ringkasnya aja ibadah hati yang wajib ikhlas tawakal kepada Allah dan inabah kepada Allah. Ibadah hati yang mustahab, yang sunnah, ialah ar-ridha bil faqr wal marad. Ridha dengan kefakiran dia, ridha dengan sakitnya dia. Ada kol jumhur. Menurut pendapat jumhur ulama, itu mustahab saja. Apa yang wajib? Ketika sakit. Apa yang wajib? Hah? Sabar. Apa yang wajib ketika fakir? sabar. Itu yang wajib. Ini itu, itu yang wajib. Nah, kalau sampai ada orang yang sampai ridho, dia ridho dengan sakitnya dia, ridho dengan fakirnya dia, dia berarti mencapai tingkatan yang lebih tinggi lagi. Dia melaksanakan kewajiban dia sebagai seorang penyabar, plus nilai plusnya yang sunnah, ridho dengan kefakirannya. Yang lebih puncak lagi apa ya, Pak? Hah? Lo kok tawakal? Bukan, urusan dengan sakit dulu. Yang paling puncak ialah syukur. Dia mensyukuri nikmat sakit. Bayangkan ya, Amanah, Amanahna, sabar, Masya Allah. Luar biasa, tengah mati. Sabar itu. Untuk sampai dengan riba, itu luar biasa, berat. Apalagi tingkatan syukur. Mensyukuri Allah subhanahu wa ta'ala ketika sakit. Gimana syukurnya ini? Hah? Ada ikhwanabatina azakumullah untuk orang-orang betul-betul arif billah yang mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala. Dengan sakit, dengan sakit itu berarti Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa dia pada saat. Sehingga orang yang satu ini karena betina azakumullah merasa bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah menghapuskan dosa-dosa dia melalui sakit ini tadi. Amalan mustahab, nggak wajib. Ala kaul jumhur, oh sawab. Paham ya? Sehingga riba, riba dengan kefakiran, riba dengan e, kesakitan, itu amal hati yang mustahab. Paham ya? Sekarang amal hati yang haram. Sebenarnya apa? Ini itu masih umum, Sebutkan. Ini, ini, ini. Contoh kasus. Ini namanya niat. Nah, itu masih umum. Seperti apa? Seperti Al-hasad. Seperti al-kibr. Sombong. pria, Seperti ujub. Bangga diri. Al-haram. Perbuatan hati. Dan hukumnya haram. Namam takabur. Congkak. Sombong. Ujub. pria Dengki. hebat Dan semisalnya. Al-haram. Kemudian amalan hati yang makruh tidak sampai tingkatan haram ialah ar-ridha bil makruhat. Ridha, dia ridha dengan perkara-perkara yang makruh. Ridhonya ini sikapan hati. Kenapa dukung makruh? Sebab yang dia ridhai perkara yang makruh saja. Tanya dia ridha dengan perkara-perkara yang hukumnya makruh. Maka ini amal hati yang dihukumi makruh. Kemudian amalan hati yang mustahab eh, yang yang mubah misalnya yang mubah ialah arriba fil mustahabbat. Dia riba dengan perkara-perkara sifatnya mubah. Maka mubah pula hukumnya. Apa? Paham sendiri? Nah, ada amalan hati, selesai. Sekarang amalan lisan. Amalan lisan yang wajib hukumnya ialah an-nutqu bisyahadatain mengucapkan dua kalimat syahadat untuk orang yang mau masuk Islam, hukumnya wajib. Tidak sah Islamnya kalau tidak mengucapkan dua kalimat ini. Seperti zikir-zikir yang wajib dalam sholat. Zikir-zikir yang wajib dalam sholat. Untuk membaca Al-Fatihah dalam sholat. Sholat sir. Ada ketifat Sholat syahr. Ala kaul. Menurut pendapat sebagian ulama. Ini amalan lisan yang hukumnya wajib. Sekarang yang hukumnya mustahab, yang hukumnya sunnah seperti kiraatul Quran, membaca Al-Quran, kemudian terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dawamu zikrillah, terus-menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan lisan yang sunnah. Amalan lisan yang haram. Amalan Amal yang haram ialah seperti at-talaffuz fil kufriyat melafatkan ucapan-ucapan kufur melafatkan ucapan-ucapan syirik at-talaffuz fil bidah melafatkan perkara-perkara kebid'ahan tamam dan yang lebih parah lagi ialah al-qaulu 'ala Allah bila ilm berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala yang tanpa ilmu Al-qawlu ala Allahi bila ilm. Berbicara atas nama Allah subhanahu wa ta'ala dalam tanpa ilmu. Berbicara tentang masalah zatnya, tentang masalah uh, sifat-sifatnya, tentang masalah nama-namanya, tentang masalah af'alnya. Mengatakan dengan tanpa ilmu. Ada muharram. Lais amalan lisan yang makruh. Iyalah dia yatakallam bil makruhat. Berbicara, membicarakan sesuatu yang makruh. Tidak sampai tingkatan haram ya itu misalkan dia yatakallam di kalam mengucapkan dengan keucapan yang al-aula tarkuhu. Lebih layak atau lebih afdal ditinggalkan. Walaupun dia ketika berucap tidak mendapatkan dosa, tidak pula mendapatkan pahala. Tapi lebih aula, lebih layak ditinggalkan. Ada yang makruh. Tamam? Amalan lesan yang mubah ini fi khilaf. Ada istilah di kalangan para ulama. Apakah ada amaran lisan yang mubah? Istilah di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak ada ucapan yang mubah. Sebab yang namanya ucapan terkadang untuk dia. Al-kalam lahu untuk dia. Jangan yang untuk dia, imma wajib wa imma sunnah. Atau ucapan itu alaihi atas dia hujah atas dia, bala atas dia. Dan itu mungkin haram, mungkin makruh. Pendapat yang kedua mengatakan ada ucapan lesanya mubah. Dalam perkara yang nggak dilarang, nggak diperintahkan. Namun pendapat yang kedua ini, Ikhwan tidak memberikan contoh dalam masalah ini. Wallahu Ini amalan lisan yang wajib, yang sunnah, yang haram, yang makruh, yang mubah. Sekarang amal jawarih. Amalan al-jawarih, anggota badan. Ini dirinci lagi ya ikhwan. Dirinci lagi. Jawarihnya kan tadi banyak ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Berapa ini? Lima. Dalam keadaan yang namanya al-jawarih, khamsa. Anggota badan itu ialah al-hawas al khamsa Panca indera. Apa saja ya Pak? Atas. Apa aja? Mata. Terus? telinga. Mulut ya? Mulut. Terus? Hah? Ini nih, eh Hah? Ini Nggak masuk? Hah? Masuk kan? Masuk hidup, Setelah lagi apa? Hah? Kulit? Nah, kulit. Berapa? Ini lima ya? Untuk anggota badan lima. Yang pancendra itu. Masing-masingnya ada yang haram, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Lima kali? Lima. Sama dengan dua puluh lima Untuk anggota badan saja dua puluh lima faedah. Paham ini ya? Total semuanya 25 tambah 10 sama dengan tiga 35. Hada huwa. Tapi lima 15. Paham ya? Paham ini? Terserah ada perincian-rincian yang tadi, yang eh, kalau mata, yang wajib apa, yang sunnah apa, yang haram apa, yang makruh apa. Panjang ya Pak. Nanti lihat dalam kitab Madarjus Salikin, itu dibahas, diuraikan secara panjang oleh beliau. Rahimahullah ta'ala. Masya Allah. Rasan-rasan kayaknya baru dengar kali ini. Ada uraian seperti ini. Hah? Agak tak fikir? Iya, baru kali ini dengar kayak gini ya. Iya, karena kan bukannya kitanya yang masya Allah. Tapi karena masalahnya jarang baca bukunya para ulama, jadinya nggak ngerti keterangan-keterangan yang seperti ini. Bayangannya, tuh ono oh, mana kayak gini? Ada-ada aja keterangan seperti itu. Orang mengira hanya eh, matematika, masa dalam perkara ibadah ada matematika? Lah, bukan ya, Pak. Tapi ini orang ibadah menunjukkan dalamnya ilmunya para ulama dan betapa mereka bisa mengistimbat hukum dari satu ayat dengan hukum-hukum yang nafi'ah hukum yang betul-betul uh, tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Qurtubi rahimahullah. Paham ini ya? ya nah, saya kenapa? Atau merinciannya tadi materi sedikit. Wa qala Qurtubi rahimahullah. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, "Aslul ibadah at-tadallul wal khudu'." <clears throat> Asal makna ibadah ialah at-tadallul, merendahkan diri, al-khudu' tunduk. Ini disebutkan dalam kitab beliau Tafsir Qurtubi. Wasunniyat sunniyat wadhaif syar' 'ala al-mukallafin ibadat dan dinamakan kewajiban-kewajiban syariat atas para mukallafin orang-orang yang mukallaf disebut sebagai ibadah ini kewajiban-kewajiban syariat yang dibebankan kepada para mukallaf disebut sebagai ibadah ialah li'annahum yaltazimunaha Dikarenakan mereka orang-orang yang mukallaf itu mereka itu intizam melaksanakan konsekuensinya, komitmen menjalankannya. Wa yaf'alunaha dan mereka melakukannya. Khabi'in mutazallilin lillahi ta'ala. Dalam kata mereka tunduk dan merendahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan ibadah. Wa makna ayah dan makna ini kata beliau ialah أن Allah Ta'ala akhbara أنه ma خلق jinna wal insa illa Allah Subhanahu wa memberitakan bahwasanya Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Fahada wal hikmatu fi khalqihim. Inilah hikmah pada penciptaan mereka. Dan insya nanti kita eh, bahas insya Allah ya kawan. Pertemuan berikutnya tentang masalah hikmah penciptaan manusia jin ini. Hikmah apa? بقى حكمة شرعية دينية أو بقى حكمة كونية قدرية إن شاء الله تعالى تمام وبقي ini soal kafir saya punya pertanyaan cukup besar ini terjadi wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun ها هذا السؤال عند رجل كبير انك عفنا فذكي ايوه هذا فذكيه Ayyul ibarataini asah. Mana di antara dua takbir ini yang yang paling sahih? Kalimat Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa litafarruh li'ibadati. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka betul-betul memusatkan perhatian mereka, mengosongkan semua yang ada pada mereka hanya untuk ibadah kepadaku saja. Ada wahid. Ibarat yang kedua ialah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa lil ibadah. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ah, mana dari dua ibarat ini yang apa? Yang kedua. Loh kenapa? Kenapa yang pertama itu? Dan yang pertama kenapa? Apa salahnya? Yang pertama apa salahnya? Hmm, ya harus pakai zakatnya Abu Zakia. Ah, Zakia harus zaki. oh. Diperas otaknya itu. Abu Dahurah. Iya, yang pertama tadi disebutkan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan litafarruh betul-betul memusatkan perhatian mengosongkan dari semua perkara hanya untuk ibadah saja. Ini yang pertama. Yang kedua, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Yang mana yang betul? Yang kedua. Yang pertama salahnya apa? Hah? Nah, apa namanya? Perkara-perkara dunia. Allah ibadah tiga akan apa? Nah, ibadah. Takbir yang kedua apa? Lil ibadah, untuk ibadah. ada pun takbir yang pertama, lil tafarruh lil ibadah, menunjukkan apa? Menunjukkan ini hanya semata-mata ibadah saja. Tidak ngurusi dunia sama sekali. Kayak siapa ya kawan? rohbaniyah. Hakikatnya nah, kayak kayak kayak sebuah penderitaan. Dan ini bertentangan dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Ar-Rasul SAW a'badun nas. Orang yang paling ahli ibadah kepada Allah SWT. Namun beliau juga yang nafitina azakumullah. Tamam. Akada hadzahu minat dunia. Rasul juga mengambil bagian beliau dari urusan dunia. Beliau menikah. Kepada sendiri. Naam. Beliau apa namanya mengenakan pakaian yang indah. Kata Jindi. Beliau memakai minyak wangi yang yang baunya wangi, misik. Kata Jindi. Naam. Eh? Wah kata ikhwan. Bahkan beliau paling suka dengan yang namanya dengan yang namanya kempolnya kambing. Paling disukai. Kambing yang paling disukai kempolnya itu. Kentangnya banyak, empuk dan Beliau paling suka dengan yang namanya dengan namanya madu. Dengan yang namanya al-halawa, manis-manisan. Dengan yang namanya makbarit, air dingin. Perkara apa ini ya? Menunjukkan bahwasanya dalam urusan e, ini tidak semata-mata menfokuskan ibadah saja dengan tanpa memikirkan urusan dunia. Naam, dunia dipikirkan, tapi ingat itu semua dalam rangka untuk at-ta'abbudu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tujuan utama ialah ibadah, dunia sebagai wasilahnya. Sehingga jangan terbalik ya, pak Jangan kemudian apa namanya? dunianya sebagai puncak tujuan dia, ghayatun quswa. Tujuan puncak kehidupan dunia, kehidupan dia dunia saja dari mulai pagi sampai pagi lagi pikirnya dunia saja. Yang ngurusi tabaknya lah, yang ngurusi ladangnya lah, yang ngurusi waletnya lah, yang ngurus dagangannya lah, yang ngurusi inilahnya. Dalam keadaan dia nggak memikirkan yang namanya ibadah. Hah? Yang namanya ibadah cuma sampingan saja. La haula wa la illa billah. Ini orang-orang yang salah kaprah dalam sikap di kehidupan dia yang benar wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah sebagai puncak dan tujuan kehidupan kita. Dunia sebagai wasilah saja, sebagai perantara untuk bisa membuat kita semakin bersemangat kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil